Saya tadinya nggak yakin bisa hadir kembali di Hongkong satu karena kondisi Hongkong yang seperti itu. Ya, iya. Saya tempat sempat ditanya sama Mabes Polri, Gus yakin mau ke Hongkong? Saya jawab, Insya Allah nggak ada masalah Pak Polisi. Yang pertama. Yang kedua karena asisten saya semuanya stres karena jadwalnya yang terlalu padat sehingga kemudian ketika Bu Nuris ini ngoyak-ngoyak gitu. Jadi bener kalau di Jakarta, di Indonesia pengajian pasti dikawal doing-doing. Tapi di sini mulutnya Bu Nuris lebih dari doing-doing. Dan sengaja ini yang mencarikan baju istri saya. Tadinya saya nggak mau pakai karena ada warna ungunya karena kemudian istri saya bilang di Hongkong banyak BPJS pak apa itu barisan para janda sosial itu anak ya pak ya nggak apa-apa barisan para janda sosialita asalkan tidak menjadi BPJS yang kedua apa itu budget pas-pasan jiwa sosialita nah kalau saya di Indonesia juga BPJS buronan para janda sosialita Untung istri saya ini orang paling sabar sedunia. Alhamdulillah, Bu Nuris ini jamannya sopan-sopan. Artinya sopan-sopan itu kalau datang nggak ada yang jambak, nggak ada yang jiwit. Kemarin terakhir saya di Surabaya badan saya hancur semua. Ada jambak, jiwit, bahkan ibu-ibu datang langsung cuk begini ya. Mau saya balas ibu-ibu. Maka kita syukuri Alamin Saya jadi teringat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Almarhum aman ahabba Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya Mereka yang senang dolan Ya gak mau ngaji Maunya ngumpul dengan tetap teman sesama dolan mereka yang suka piknik, ya maunya ngumpul dengan orang-orang yang suka piknik mereka yang suka main ngumpulnya sama orang-orang yang suka main-main tetapi ketika kemudian hidayah Allah itu datang Allah memberikan cahaya kepada kita sehingga senangnya ngumpul bersama orang-orang yang mau ngaji amin maka saya berharap ini acara yang baik berkumpul di tempat yang baik ketemu dengan semua orang yang baik mudah-mudahan selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik saya yakin hati kalian bersuka cita terlihat dari warna-warna jilbabnya. Ada yang merah, ada yang ungu, bahkan ada yang pink. Yo malah, wes tua jilbab pink. Kalau istri saya kan belum tua. Kalau istri saya itu belum tua, kenapa dia pakai pink? Karena dia berontak hatinya. Setiap hari ditinggal, Makanya saya bilang hidup kita itu insya Allah semuanya cukup kecuali satu kelon. Karena kita kayak Bang Toyib jarang pulang. Ya tapi aku ngerti lah penderitaan kalian lebih dari itu. Iya. Mudah-mudahan kesabaran kalian ketika di negeri orang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya beribadah sebagai solusi bukan sebagai masalah. Ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu imam madhab yang luar biasa. Imam itu kan yang terkenal ada empat. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Saya mau cerita Imam Hambali. Kalau orang-orang kayak saya ini ibadahnya pakai Syafi'i. Kemudian akidahnya pakai As'ari dan tasawufnya pakai Al-Ghazali. Itulah ciri khas dari akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai ada teriak-teriak saya ahlu Sunnah tapi tidak tahu ahlu Sunnah itu apa. Maka kemarin ketika saya pengajian di BPNU, saya ngajak Mas Dedi, dikasih kartamu, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama diprotes oleh banyak orang. Ini baru masuk Islam sudah masuk NU. Loh, emangnya kenapa? Kan gak ada yang salah. Saya gak ada masalah ditanya itu soal Dedi. Yang jadi masalah itu satu. Kalau setiap ibu-ibu ketemu saya tanya, Gus, Mas Dedi itu sudah sunat apa belum? Nah, Sampai saya bikin YouTube khusus membahas soal Dedi sudah sunat. Alhamdulillah beliau sudah sunat. Saya bilang kalau saya percaya bro, karena dia bilang kalau terus nggak percaya, ayo lihat di kamar mandi. Kan? Kebayang nggak orang tingginya hampir 2 meter, badannya keker kan? Begitu saya buka, tungul, ya? Saya bilang sama dia, aku yakin kamu sudah sunat. Yang belum yakin itu ibu-ibu di Hongkong itu ya. Terus dia tanya bagaimana saya meyakinkan Gus? Gampang. Caranya saya foto kemudian saya posting. <laughs> Jijik. Jadi saya mau cerita Imam Hambali, bagaimana kemudian nanti di dalam cerita ini orang yang dekat dengan Allah itu menjadi solusi kehidupannya, bukan menjadi masalah. Saya ingin kemudian kewajibanmu sebagai seorang buruh migran Indonesia, apa tadi bahasanya Bu Doris? Pembiang. Pembiang. lumayan karena pekerjaannya ngurusi kangkung-kangkung sing wis lumayan. Masuk Michael Bunyan Halo sangkem Nak kerja ini halal Kalau ini yojo ya Ini kita yang bilang halal rojali apa itu rojo ya rombongan jadalia kalau kalian janda ini asisten saya ini kopi sianida komunitas pria siap nikahi janda tapi persoalannya kalian dengan asisten saya ini hanya Sebastian sebatas teman tanpa impian Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ini orang yang alim Bahkan Imam Muhammad bin Hambal ini pernah mimpi ketemu Allah itu seratus kali. Saking alimnya dia. Begitu dia meninggal banyak orang yang masuk Islam gara-gara melihat jenazahnya. Coba masuk Islam melihat jenazahnya saja dia mendapatkan hidayah. Maka kalau kemudian orang bertanya kok bisa ada di korbuser masuk Islam? Bisa. Ini banyak artis yang hari ini belajar agama dengan saya yang beragama lain. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Amin saya hampir setiap hari setelah mengislamkan Mas itu banyak permintaan orang masuk Islam, termasuk kemarin dari Jerman. Kemarin saya di Ponorogo mengislamkan mahasiswa dari Jerman, sebelumnya datang ke pondok dari Australia, Mr. Antonio Scott Dori. Ada ibu-ibu janda dari Jerman namanya Vivin Jinan. Ini besok ada orang dari Iran. Setiap hari ada orang minta diislamkan. Ini hidayah. Ya, nah Imam Ahmad bin Hambal ini satu ketika salah satu ciri khas Imam Ahmad bin Hambal itu adalah orangnya sangat sederhana. Kalau bahasa saya kirim masulah, Kirim maca suki. sementara kalau banyak-banyak teman-teman kita TKW itu sumaker, suki maca. Eh bukan, kalau ini sumaker Imam Imam ini suki maca kiri. Kalau TKI biasanya kirim masuk, Kirim maca suki. Penampilannya eh, wow kalau berjibab ini normal lah. Kadang-kadang wong tulung agung, wong blitar kan, wong desa. Karena kemarin saya mengajar di tulung agung itu luar biasa. Satu lapangan full. Jadi saya bilang kadang-kadang kita berangkat dari desa itu kan begitu dapat uang sedikit di sini wow penampilannya subhanallah. Hari Minggu bikin status di Instagram ngemol di sini enggak <laughs> edian. Padahal dia mangkat ning Hongkong mas sepatune ATT. Awet tekan tuwa. Awet mung medak FIFA nomor 4. Tapi kan Hongkong buayane, baju di Yukensi, Roke munggah. SMS ini metu sedih. Ya lawannya ayu mending lah bentuknya kayak nuris ini lah. Salah satu ciri khas Imam Hambali itu adalah Coba kebayang ke orang bisa mimpi ketemu Allah sampai seratus kali Sementara kita umatnya Rasulullah ya, Mimpi ketemu kanjeng Nabi saja belum pernah Belum pernah kita kita Akhirnya salah satu ciri kesederhanaan Imam Hambali itu adalah dia mendatangi banyak tempat dan daerah untuk melakukan dakwah. Dia datangi semuanya saya nggak paham anak-anak asisten saya itu uh, ngatur jadwal ngaji bagaimana asisten saya itu ada empat satu HP mereka semuanya pegang HP satu HP itu permintaan sekali sehari itu berapa res 100 sampai 150 satu HP kali empat berarti sehari itu minimal 500 permintaan ngaji kalau sebulan berarti berapa 15 ribu mono nuris terus jaluk menah jaluk menah tur bahasane apa dodolan ndas lanang ndase Miftah didol sampai satu saat Imam Hambali ini ketemu satu tempat di pelosok apakah Gus Miftah sering ngaji di pelosok sering kalau kalian pernah lihat YouTube di channelnya detik.com, dia Nyentrik bertarif 3M dan 7,5M itu awalnya gara-gara saya pengajian di pedalaman Kalimantan. Dari bandara itu masih 5 jam. Mohon maaf, jalannya itu blekok-blekok. Bahasa Hongkongnya apa? Sampai segini harus menggunakan double kabin. Saya beli tiket pesawat sendiri, cara cari hotel sendiri. Begitu pulang bilang sama asisten saya, Pak Kiai nanti uangnya ditransfer. Sampai Jogja diblokir blokir Maka kenapa muncul istilah 3M? Bayarannya Gus Miftah 3M, matur nuwun Mas Miftah. Bahkan kadang-kadang pitung setengah M, pitulungan setengah meksok. Beda lah nulis yen, ah yen tiga payu yo ya bayaran, ya kan? Yen ora yo ya ora. Akhirnya apa? Ketika dia masuk kemalaman, mau tidur bingung akhirnya masuk ke masjid tinggal di masjid dia tidak mengatakan ini loh saya Imam Hambali no tapi begitu kemalaman dia langsung mampir masjid di dalam masjid diusir sama penjaga masjid mohon maaf pak anda tidak boleh tidur di dalam masjid dan dia tidak mengatakan mas aku Imam Hambali loh enggak tapi dia diam akhirnya apa Sang Kiai keluar tidur tidur di serambi masjid. Sudah di serambi masih diusir. Pak Kiai pergi. Eh Pak mohon maaf Anda pergi. Gak boleh tidur di sini. Akhirnya begitu Pak Kiai ini keluar ketemu dengan penjual roti. Ditanya sama orang ini. Pak Anda dari mana? Saya dari jauh. Mau kemana? Saya musafir. Saya musafir. Ini mau kemana? Saya nggak tahu. Saya tidur di dalam masjid diusir, keluar di luar diusir lagi. Akhirnya penjual roti ini bilang, saya cangkemnya ngapa ya? Biasa, wayai, wayai. Wayai degan. Degan time kopi ya, bukan kopi susu ya. Karena kalau kopi susu bingung ya. Susu ini ngajak Makanya kalau saya sama Bunda kopi susu saya kali kopi ini diminum, susu ini dicari. Bunda mau susu? Kenapa? Apanya? kursinya kenapa? Oh Bunda teman kursi Bunda di belakang panggung saja ya oh, saya, saya, saya pindah sini Kenapa? Iki lak mumet dasu tau ngaji di subuh kok iki mangane kok piye? Pindah sini. Kalau Bunda di sini dia takut dibilang manten. Bunda mau duduk di sini saya? Oh. Saya itu manggil istri saya tergantung suasana hati kadang-kadang ya yang padahal maksudnya yang keberapa. Kadang-kadang saya saya tahu rajin. tergantung suasana hati. HP-nya apa mana saya? HP-nya apa? Enggak yang satu lagi, yang di sini. Oke, oh, iya. sudah kelihatan? Kalau yang di bawah tiang itu ya salahmu dewe. Ngelenggon kok yo ya ning kono. Loh, kadang-kadang ya ini, ini teori kehidupan. Orang milih kelihatan saja bisa salah. Maka kalau kalian kadang-kadang milih suami salah lumrah. Makanya ada pilihan kedua. Contohnya Siti Khadijah begitu menikah dengan yang kedua dengan kanjeng Nabi akhirnya menjadi sukses. Maka jangan pernah kemudian meratapi perceraianmu. Insya Allah kalian harus yakin. Kalau kalian yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kalian harus yakin akan ada kebahagiaan setelah kedua Tak lupa-lupa susah. Bunda ketutupan. Bunda pindah sini Ya. Eh. Oh, lara iso ngatek roke kena kursi. Lho lho lho lho. Nulis tuker. Itu gak eli wae. Nulis sana. Kalau nulis ini gak muat saya. Kan kan kan gemuk. Menulis sebelah sini, menulis sebelah sini. Sebenarnya Bu Nuris itu tidak gemuk, tapi perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Berlipat-lipat. Mesake. Dia terusir. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini diajak sama penjual roti ke rumahnya. Gimbon Pak, Anda ke tempat saya saja bersama saya. Pulang. Mati indah. Begitu sampai rumahnya penjual roti dikasih hidangan Kopi, anggur, kelengkeng Dan Hidangannya belum ada ya? Loh Akhirnya dimakan Begitu dimakan Istirahat Begitu istirahat Ternyata penjual roti ini tidak istirahat dia membuat adonan roti dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Setiap kali dia membuat adonan roti, mulutnya ini tidak pernah berhenti. Jadi umat umi umat umi komat kami. Imam Ahmad bin Hambal mikir, itu kenapa kok mulutnya komat kami? Apakah membaca mantra dari Bu Nuris? <laughs> Akhirnya penasaran, didatangi Begitu didatangi ditanya, Pak, saya lihat Anda membuat adonan roti dari tadi mulutnya komat kamit, umat umi tidak berhenti. Apa yang Anda baca? Dijawab sama pembuat roti ini. Pak, ini menjadi kebiasaan saya. Setiap kali saya bekerja membuat roti, mulut saya tidak pernah berhenti membaca kalimat toyibah. Mulut saya tidak pernah membaca kalimat tahlil, tasbih, tahmid. Mulut saya tidak pernah berhenti bersolawat. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, ada nggak bedanya? Beda. Roti saya enak, jualnya laris. Dan semua cita-cita saya, doa saya, semuanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena mulut saya tidak pernah berhenti membaca kalimat thayyibah dan sholawat. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertanya, ada nggak cita-citamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada pak, cuma satu tok. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal. Apa cita-citamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya setiap malam berdoa, Ya Allah, pertemukan aku dengan kiai idolaku. Dengan imam yang aku cintai. Siapa pak kiaimu? Kiaiku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Setiap hari saya berdoa kepada Allah supaya saya ditemukan dengan dia dan sampai hari ini saya belum berjumpa. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal kemudian berdiri, tangannya diajukan ke depan, dia mengatakan, Bapak, selamat. SMS Anda diterima. Orang ini beng bengong. Maksud Bapak apa? Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Sayalah Imam Hambal. Apa pelajarannya? Yang pertama, orang-orang yang dekat dengan Allah senantiasa melafalkan kalimat-kalimat tayyibah, mulutnya tidak berhenti membaca sholawat dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini hidupnya akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Amin. Makanya kalian coba kan ini walaupun berkumpul seperti ini pasti tempat kerjanya masing-masing di rumah orang-orang yang berbeda yang kemudian temannya itu adalah media sosial Alangkah indahnya kemudian ketika Anda bekerja itu mulutnya tidak pernah berhenti dari kalimat-kalimat Allah. Kan keren. Masa pakai sholawat kecuali di WC lo ya. Jangan sampai nanti di WC kalian malah nyanyi yang enggak-enggak gitu. Mentang-mentang Bu Nuris lagi seneng sama Man Ana di WC membaca Man Ana Obama. Man Ana itu memang bukan sholawat, tapi tidak pantas dibaca di WC karena man ana itu lagu penghormatan kepada guru makanya jangan sampai kemudian anda ngising gitu kan yang ini man ana sambil duduk man ana man ana man ana apalagi solawat nggak boleh tapi yang paling ger itu kemarin ketika yang sering anda lihat barangkali di YouTube itu ketika saya dicurhati salah satu artis namanya Via Valen ketika dia demo sama orang-orang gara-gara menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan diprotes katanya ini solawat nah ini wong goblok anda yang harus paham kosidah itu tidak semuanya solawat Bahasa Indonesia sekalipun kalau isinya ada pemujaan terhadap Nabi Muhammad itu salawat. Tapi sebaliknya, walaupun bahasa Arab, tetapi belum tentu salawat. Jadi din asalam itu itu bukan solawat. Itu boleh Anda baca di mana saja, termasuk di WC. Bahkan dalam keadaan ngising sekalipun, itu boleh. Karena itu bukan solawat. Din itu artinya agama, salam itu artinya perdamaian. Jadi din asalam itu adalah agama perdamaian. Jadi ya sama dengan lagunya siapa itu Semarang itu nasi ya. Tiba meneng. Ini namanya background bukan sebagai solusi tapi sebagai masalah. Saya heran, jangan-jangan bigronya jatuh hanya ketika saya datang. Betul. Baru 20 menit sudah jatuh dua kali. Coba bunda, background saja lihat apa jatuh, apalagi janda. Iya. atau dibalik mbak saya benerin background anda ngaji di sini ayo selalu ala Nabi Muhammad jadi orang-orang yang mulutnya ini tidak pernah berhenti menyebut asma Allah dan asma Rasulullah lah orang-orang yang hidupnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga nih cik, orang yang nulis ya dan made Hong Kong. Selalu Nabi Muhammad. Makanya saya minta kepada bapak, ibu-ibu jangan pernah berhenti. Jangan sampai kemudian mulut kita ini justru dikotori dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang rasani kancane, untuk membuli orang lain, ngomel kepada yang lain. Mendingan dihabiskan waktunya untuk membaca kalimat tasbih. Kan enak. Masak di dapur sambil membaca kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan keren sambil ngayur subhanallah sain walhamdulillah Allah اسمي ولا إله إلا Allahu Akbar keren sesuk kowe mulai kon ngeroki bojomu oke okay. siap ke baleseme siap ke goloke iya sambil solawatan salatullah wes sudah sudah ini pengaji kok sudah kamu duduk malah pansos saja Mas Dedi dihadiahi tasbih sama Kiai Said. Mas Dedi ini tasbih dari Kaukah. Begitu dia tanya sama saya, yang harus saya baca apa Gus? Ini anak baru sebulan masuk Islam, tapi semangatnya luar biasa. Akhirnya kemarin saya bilang, sudah kamu baca Allah, Allah, Allah, Allah. Pakai tasbihmu. Sehingga dia sekarang kalau mau syuting itu acara kopi susu itu. Hitam putih, hitam putih. Kopi hitam susu putih. hitam putih. Ini akhirnya setiap kali dia mau syuting dia bawa tasbih, dia bilang Allah Allah Allah. Dia tanya sama saya yang benar Allah apa ya Allah, Allah saja. Kalau ya Allah itu kesannya jauh. Ya Allah. Kayaknya jauh banget. Ya Allah. Sudah. Kamu pakai bahasa yang sederhana saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apa ini gak luar biasa? Saya iya, ingat iya, betul iya, pertama kali saya kasih ikro. Saya ingin baca Quran caranya gimana Gus? Saya cari turutan gak dapat. Akhirnya dapat ikro. Akhirnya saya ngajari dia ikro. Ya Allah lucu banget. Ayo dibaca. Ah, gitu Bah, Ini kan orang cerdas, Pak. Sampai cerdasnya dari Corbuzier tuh kepalanya nggak bisa tumbuh rambut. Kemarin dia marah sama saya gara-gara saya bilang, bro ada tawaran bintang iklan. Apa? Sampo. Cangkemmu bilang. Cindy Sampo ini apa nih? Kalau saya sering dapat tawaran bintang iklan kopi. Sering banget. Terakhir kopi Torabika. Tapi semuanya saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Gimana tidak? Kopi kapal api. Dibuka kopinya nggak ada kapal kopi itu guluan dibuka kopinya nggak ada luar yang jujur itu cuma satu sarung gajah duduk dibuka sarungnya ada belalainya wajah-wajah yang lama tidak melihat belalai Orang-orang yang seperti ini mohon maaf akan senantiasa mendapatkan perhatian dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau kemudian Anda merupakan Allah, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Waman akrodo ang dikri lahu innalahu satang dongka. Coba apa kata Allah? Ketika orang-orang itu lalai dari mengingat Allah, fa innalahu satang dongka Orang-orang seperti itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang susah. Makanya walaupun tinggalnya di metropolis, tinggalnya di kota besar, rasanya sempit. Kenapa? Karena berpaling dari Allah. Siapapun yang berpaling dari Allah akan mendapatkan kesempitan. Gaji sudah diterima, tapi tetap saja kurang. Kenapa? Karena akrodo ang dikri dia berpaling dari mengingat aku. Jadi ini kena kerja tapi keluarganya belum sejahtera. Kenapa? Karena melupakan Allah. Dan eh, lebih dari itu apa kata Allah? Wa suruh yaumal qiyamah di amat. Di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan mata yang buta. Dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan gelap gulita. Kenapa? Karena melupakan Allah. Saya kasih contoh betapa luar biasanya orang yang dekat dengan Allah. Saya di Boyolali itu punya jamaah pekerjaannya tukang perah susu sapi. Hanya tukang perah susu sapi. Di Boyolali itu kan terkenal Superboy, susu perawan Boyolali. Eh, susu perah Boyolali. Pekerjaannya tukang merah susu sapi. Tapi Anda tahu, setiap kali masuk kandang dia dalam keadaan berwudu. Begitu ketemu sapi, sapi dikeluarkan dari kandang, dia pegang susu sapi sambil bersolawat. Hanya tukang peras susu sapi subhanallah anaknya lima jadi orang semua. Gak ada yang jadi pedet Kenapa? Karena mulutnya tidak pernah berhenti dari bersolawat setiap kali ketemu sapi, sapinya dikeluarkan dari kandang, dia pegang susunya, dia bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Semua terapnya mau setetok. Besok Bu Nuris pulang ke Indonesia, bujurnya langsung. Allahumma sholli wa sallim ala Saya ditanya, kalau ketemu istri sholawat itu boleh gak Gus? Justru dalam kitab Quratul Uyun atau Okudulijen itu disebutkan begini. Ada tata krama besok kalau Mbak Mbak ketemu suaminya di rumah, suaminya dikasih tahu ini tata krama ketemu istri ketemu suami menurut Islam masuk ucapkan salam ketika masuk sebelum ketemu istri membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iya. itu begitu ketemu istri cium keningnya istri cium tangan suaminya yang pahalanya sama dengan mencium hajar aswad kan papa hajar aswad tangannya kita hajar aswad banget guyon suami dan istri itu kalau guyon pahalanya lebih besar daripada iktikaf di masjid Nabawi. Coba. Makanya kalau saya pulang istri saya tidur ngiler, tak saya kelak punya ke ember. saya masuk istri sambil solawat setelah solawat guyon sama istri tul jaina orang nudul orang enak Nudul rasa penak sing ditudul dalaga. Indah. Loh, kalau ini kok ngapa ya ora Langsung ku jawab, "Abah, siap ditudul." Oke. mau Ya ngono lah, awakmu beda ning Hongkong malah neng jalan nyanyi-nyanyi sak geleme. Minggir minggir, aja nengah-nengah. Mampir mampir, bojoku ra ning omah. Kuto codot. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketika orang-orang itu mulutnya tidak pernah berhenti mengucap kalimat-kalimat Allah. Maka kemarin saya bilang, bro, dipegang tasbihnya. Caranya gimana Gus? Satu-satu, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya Bu ya, saya kadang-kadang ngiri orang itu yang baru masuk Islam semangatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita yang sudah berislam lama, kadang-kadang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja kemarin harusnya kan ini saya berangkat haji sama Mas Dedi itu karena dapat sponsor dari beberapa perusahaan dan luar biasanya Dedi apa dia bilang apa Gus saya malu kalau umroh atau haji dibayari sama orang haji kok endorse <laughs> kan gak asik banget akhirnya kemudian dia bikin status dibikin posting di Instagram siapapun yang nawari saya umroh atau haji sini saya minta tiketnya saya berikan kepada orang-orang miskin dan ternyata perusahaan-perusahaan ini gak ada yang respon artinya apa mereka mau mengumrohkan atau mengajikan saya dengan Mas Dedi semuanya pansos panjat sosial bukan karena keikhlasan maka semuanya kita tolak sudah bro kita besok umroh sendiri haji sendiri gak usah pakai endorse endorsan saya gak mau Nanti saya bilang berangkat ngaji, berangkat haji langsung dibilang haji sokeh. Apa wis sokongane mau ngokeh mau bilang. Kan aku malu. Kan haji macam-macam, ada haji abidin atas biaya dinas. Ada haji wahyu, sawai payu. Hasan, haji warisan. Ya, nanti saya ajak lah saya ajak sholawat yang membuat kalian cepat berangkat ibadah haji dan umroh. Nek lamun ngamen tok yakin ora mangkat. Ini yang pertama, orang ini menjadikan apa ibadah sebagai solusi. Walaupun dia dalam keadaan bekerja, tetap saja. Kenapa selama ini kemudian kita sering mendapatkan kesulitan, sering mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan karena mohon maaf seolah-olah ibadah ini jadi masalah gitu contoh kanjeng Nabi itu ya dok ya kanjeng Nabi itu kalau belum lama nggak mendengar adzan kok belum datang waktu adzan dia tanya sama Bilal Bilal kok belum adzan sih gitu. apa kamu ngomong apa kalau lama belum mendengar adzan kanjeng Nabi bilang sama Bilal Bilal Kok gak ada nadan sih? Kalau kita sebaliknya denger adan malah susah. Wow, Akbar, wow, Akbar, ada menang. Kok cepet bener ya? Coba. Sehingga seolah-olah apa? Ini jadi masalah. Coba kalau kita itu badannya capek, jenuh, boring terhadap sebuah pekerjaan, solusinya biasanya apa? Piknik, ya. walking walking, ya. jalan-jalan, tamasya. Kalau Bu Nuris kayaknya shopping, wow. aku bukan sepatu saya aneh ya, wow. jajan, mall, wow. macam-macam, jadi pengen tunggu kita tapi regane larang akhirnya mulai lebu kamar lampu pateni HP diuripke nyanyi kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini dengan Hajar Aswad. Yang lain pun barangkali sama. Janda ning ketemu wong ganteng ditolak. Alah alah. Aku mundur. Alah alah. Mergo sadar aku sapa mong tui golek pas atimu perih. Yo ngalah karo nangis. Aku mundur awan mergo sadar aku lagu apa yang ngerti kok pada aku Selalu ala Nabi Muhammad Kalau kanjeng Nabi itu dalam keadaan capek Solusinya apa? Sholat kok belum adan? Belum datang waktunya ngaji Nabi, sholat sunnah. Kalau kita begitu capek, solusinya apa? Tidur. Ngaji Nabi enggak. Saya sama. Kalau capek solusinya apa? Saya kan gak pernah tidur. Saya itu sehari semalam, empat asisten yang ikut saya ngaji. Yang tepat semuanya asisten. Padahal gantian ngawal saya ngaji itu gak saya biasa kalau ngaji empat hari nggak pulang empat hari nggak pulang setiap empat hari ganti orang yang kayak para asisten kenapa karena mereka tidak bisa menikmati sementara saya menikmati secapek apapun saya ketika melihat antusias jamaah seperti itu langsung hilang walaupun setelah ngaji akhirnya jatuh berangkat ngaji hilang lagi kenapa menganggap ngaji ini sebagai solusi bukan sebagai masalah Makanya walaupun saya nyaji nggak pernah berhenti puasa dawet saya juga nggak pernah berhenti, tetap puasa. Ini saya ke dimarahin sama istri, awas kalau puasa. Kan kita mau honeymoon. Ini iya. ternyata begitu sampai Hongkong tak bilain nggak puasa. Ternyata apa? Palang merah. Bodar, bodar merongos meneng. kata istri saya nggak apa-apa emansipasi sama teman-teman TKI mereka tidak merasakan aku juga makanya saya pengen apa jangan sampai pekerjaanmu itu menjadi kendala menjauhkan dirimu dari Tuhanmu Justru sebaliknya di tengah-tengah kesendirian di saat itulah kamu kemudian teringat dengan Tuhanmu, apapun pekerjaanmu itu. Sehingga tidak melupakan. Makan keren, di sini kan keren. Pokoknya oh, TKI, TKW itu keren loh. Bener kan? Bener kan? Iya. Sehingga sini delapan juta ke atas, TKI, TKW gitu kan. Sing nyuwun sewu, tk eh, oh, nyuwun sewu cewek di negeri orang tapi dandannya cantik-cantik yo TKW. Pokoke TKW KB, HP ini lebih saka limo TKW. Pokoke TKW kabeh kan kan pokoke. Sing bendino dolan media sosial TKW. Bendino delok YouTube TKW. Babu keren TKW. Jelas bapak ibu, Mereka nggak mau pulang. Meski orang puluh tahun, oke. Okay. Kayak bonus ini kan SCSS. Setor cinta setahun sekali. Iya. Dua Maka coba. Hanya orang-orang yang bodoh menjadikan ibadah itu sebagai masalah. Apalagi kita di sini enak nih, pengajian diizinkan. Saya besok itu tanggal 8 Agustus pembukaan pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Itu mbak-mbak pekerja dunia malamnya yang namanya LC itu jumlahnya 1200. LC itu kalau di Pantura namanya kurang. Perempuan rela diusel-usel. Itu jumlahnya 1200. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka karaoke, katorok dibuka, oke. Okay. Ini jumlahnya berapa? 1200. Dan ketika kemudian ditawarkan kepada mereka, ini majikannya orang Katolik, orang Kristen. Bolo, apa Gus? Saya pengen ngaji sama anak-anak gimana? Disurvey. Mau nggak kalian pengajian? Tergantung ustaznya siapa. Dibilang Gus Miftah, oke okay, kaji 80% jawab oke. Okay. Karena mereka tahu track record saya, saya tidak pernah menghakimi mereka. Makanya coba kalau Anda lihat postingan Instagram saya, saya selalu memberikan semangat para pendosa. Jangan pernah hina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Saya paling tidak suka kemudian wilayahnya Allah diambil oleh manusia. Yang berhak menghakimi itu Allah. Tapi rata-rata hari ini kita menjadi hakim. Kita itu lucu, sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan sering menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain salah senantiasa dituding-tuding, tapi kalau kita salah selalu dibela. Kan kurang ajar. Coba ingatkan bahasa saya. Jangan pernah menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Ini dong. Orang-orang seperti ini rindu mereka dengan pengajian. Beberapa kali saya didatangi sama teman-teman itu germo-germo itu di sana. Gus, kok nggak pernah pengajian lagi sama kami? Kenapa itu mbak-mbak WTS kangen sama Gus? kangen pengajian nih. Saya kemarin datang habis lebaran saya doakan 250 mukena sama saja dah. Saya bagi kemarin mereka. Kenapa? Karena kalau habis lebaran biasanya banyak WTS baru. Pendatang-pendatang baru. Jadi yang lama-lama pengajian sama saya sudah pergi, yang baru-baru datang, newcomer. Ya, sebenarnya wajah baru barang lama. Karena baru di lama didoli Doli, begitu kan Mereka datang saya bagi mereka mukena. Kalau kemudian orang mengatakan pengajiannya itu mubadir, nyatanya banyak yang keluar kok. Nyatanya banyak yang insaf kok. Kalau kemudian masih ada, karena saya bukan bupati atau wali kota yang bisa menandatangani pembubaran lokalisasi, karena itu wilayahnya pemerintah. Wilayah saya itu hanya mengajarkan kepada mereka bagaimana kemudian mereka bermesraan dengan Tuhannya. Maka bahasa yang barangkali Anda sering dengar apa? Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Gak apa-apa. Halo, muah. Assalamualaikum Habibi. Muah. Oh, ini dibales ya. Maka jenenge Sucipto iki. Susune lancip diganjel botol. Bisa. Orang-orang seperti itu saja pengen kenal dengan Allah. Saya nangis betul gara-gara apa ya? Ini ceritanya agak vulgar tapi ini benar-benar pengalaman. Ada mbak-mbak PSK curhat setelah pengajian. Pakai tutup mata, tutup mata begini. Bilang sama saya begini, Abah, saya mau cerita. Apa tuh? Teman-teman PSK itu kalau nunggu tamu, itu sekarang yang ditonton YouTube-nya Gus Miftah jadi mereka nunggu tamu sambil pengajian. <laughs> Ini fakta loh ya. Ya. Saya bilang, tapi kamu nggak bayang ke aku toh. orang orang saya bilang. Bayang ke aku lah juga. Kita lihat. Begitu tamu datang, YouTube kita matikan, kita karaoke. Nah, satu saat saya pernah dapat tamu menjelang subuh, Pak. Terus, begitu kita kumpul sama tamu, dengar adzan subuh. Saya langsung kegana, gelisah, galau, merana. Terus gimana? Saya bilang sama tamu, mohon maaf mas baru akan subuh. Berhenti dulu. Coba kelon dibanding. <laughs> Coba. Sampai segitu. Ya. Terus gimana dong? Saya bilang, ini nggak pantas. Dengar adan subuh. Kemudian kita kumpul seperti ini mas. Ini keluar dari mulut PSK. Terus gimana dok? Saya minta sama kamu berhenti. Kalau nggak mau berhenti saya bilang sudah saya nggak dibayar nggak apa-apa. Efek dari pengajian rutin sama mereka. Makanya hari ini orang yang mengatakan pengajian Gus Miftah di lokalisasi itu memalukan. Saya jawab lebih memalukan mana ketika melihat orang bermaksiat kita diam tidak memberikan solusi apapun kepada mereka. Itu bukan solusi. Kita itu kan kadang-kadang aneh, bangga dengan kebaikan-kebaikan kita dan melihat orang lain dengan segala keburukannya. Ingat doa Allah itu memberikan kita dua mata. Mata pertama untuk melihat keburukan-keburukan kita dan mata kedua untuk melihat keburuk kebaikan-kebaikan orang lain. Jangan dibalik. Mata pertama untuk melihat keburukan orang lain, mata kedua untuk melihat kebaikan-kebaikan kita. Ini orang-orang yang sering saya ingatkan. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalnya tapi sombong dengan amalan-amalannya. Ya. Orang dua, bayai pengajian iso nekake wong sawane ban aku ketua panitiane. Terus menang di dikeno. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Jadi Kemudian kita pasang alarm masing-masing. Setiap waktu sholat kita pasang alarm. Kita pas kita dengar ada melalui HP kita sendiri karena di Hongkong kita sering kita jarang dengar ada. Pasang alarm pada setiap waktu sholat. Tujuannya satu, menjadi pengingat-ingat bagi kita. Saya yakin, walaupun majikanmu non muslim, tapi mereka tidak pernah melarang kalian untuk sholat. Ya, saya banyak dijulati begini, abah, saya itu kan di DM jarang saya balas ya kecuali satu orang ingin pindah agama, kedua pengen mondok atau ketika mau minta doa orang sakit. Itu baru saya balas walaupun cuma Fatihah atau atau amin dong. Tapi kalau curhat macam-macam aduh nggak mau saya. Apalagi janda-janda itu. No. Gus curhat begini-begini ah, Aman kok, aman. Kita pasang alarm masing-masing. Kita ketika mendengar adzan, walaupun tidak saat itu bisa langsung sholat karena kesibukan, tapi ada yang mengingatkan tuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang tadi waman arodo ang dikri fa lahu juga. Jangan sampai. Tapi kita gunakan waktu itu. Subuh kita pasang alarm adzan. Kok dipasang alarm adzan kamu tetap nggak bangun gampang? Lagunya diganti. Bila Israel datang memanggil tangi tangi. Atau pakai selawatannya Gus Miftah itu. Yen menungso, yen menungso sampun pecah. Uwal saking Uang saking griyo sawah najan nangis najan nangis anak simah terus terus kok kurang tahu rumahnya sholat di YouTube bahaya nanging kempal nanging kempal boten betah maka dia bilang cinta hidup semati itu dobos coba kalau ada hidup cinta itu hidup semati gampang ada nggak malam terakhir nggak ada ada malam pertama nggak ada malam terakhir begitu bujurnya mati ngelani kuburan papa malam terakhir bagi kita dobos sing lucu kubu bojone mati kan utaranya apa itu kan kuburan begitu istrinya meninggal hari kedua bawa kipas angin ke kuburan saya tanya untuk oh, apa istri saya wasiat dia apa wasiatnya saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering udang merongos ya supaya kita terbiasa dengan dikit selamatan dulu ya, harus iya. jelas selamat apa lagu anyar apa lagu lawas Ayo, turun tadi malah mundur alon-alon Aku ngaji alon-alon merkosa sadar aku sapa santri sing nakal ra iso opo aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa selamat tidak apa-apa wah oh ah oh, oh. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan mundur mundur alon alon ke lanangan aku mundur alon alon yo ngalah ya, tidak salawat aja minta salawat apa korban janji versi salawat mau apa malam Jumat eh? korban janji versi salawat punya lampu flash ya? punya Bunuris, kalau, lampunya ini dimatikan sebentar bisa nggak? Nah, aku lampu ini dimatikan sebentar bisa nggak? Saklarnya mana? Baca, Bang Juli di Apa Pak kumpul teman-teman di sini pakai solawat tibil muluk wadah wadiha. Coba dihidupkan flashnya. Ayo, api ini kumpul dari sisi. Tapi lampunya dimatikan. Masa gak ada saklar? Apa tukang lampunya tak pateni? Kudunya bisa kan ada saklar gak? Kan? Coba flashnya dihidupkan kan semuanya punya HP toh? Eh? eh? Oh live. Ayo, ayo dihidupin. Coba tanya samarnya di mana? Atau tak terbukti ben mati ini. Dihidupkan? Masa di sini bertahun-tahun nggak tahu sakralnya di mana, Bu Nuris? Oh. oh, di dalam kamar. Bisa ya? Eh? Buruk. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak menarik ini. Oh, kemarin bisa kok katanya. Bisa, biasanya. Nggak bisa? Kemarin minggu bisa kok rilis. Oh, mesti era era motif mesti. Oh, bawa bawa era motif. Oh, era motif Daniel. Ya. Ya. Orang masih menek kelompok. Minggu kemarin bisa. Coba panitia sambil itu kita sorotan yang lain dulu. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalima, lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kubur. nggak punya penulis. Terus? Oh, nggak bisa. Orang ngomong ya Oh, lain kali stadion yang besar. 2000 lah kapasitasnya minta lagu apa lagi jomblo eh, Hasbi Robi nanti penutupan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibin Gampang. Kowe بنور الأبصار وضيائها Selalu ala Nabi Muhammad Nasib lah bener rasa ya, mati Nulis orang jawab Masa penonton kecewa Apa nih? Lanjut. Umurnya jam pinten? Pulang jam sembilan tuh. Kemelan jalur cinta tak terpisahkan. Aku iki aja dolanan mergo sakit saged kentongan sing jalur orang mumpacaran pacaran Rabi ayo rabi sing tenanan Ono wong lanang tekan awakmu moro ngono jawaban ngono kuwi. Codot mok layani. Sallu Nabi Muhammad. Jangan sampai kemudian apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadi masalah. Karena ingat dong. Besok pada akhirnya yang kita terima itu akan ada dua. Kamu menerima rezeki, menerima kehidupan di dunia ini, tahunya besok di akhirat. Apakah akan kalian akan menjadi ahlul afiah atau ahlul musibah? Cakep rondo. Ya. Soalnya omongan omongannya ngebas. Allah, Allah, Allah. Waktu harus menjadi waktu yang afiah. Harta harus menjadi harta yang afiah. Kesempatan harus menjadi kesempatan yang afiah, termasuk hartamu. Ketika kamu berangkat dari desa, kemudian masuk kota Hongkong metropolis, jangan sampai kemudian yang dulunya secara harta kamu musibah karena di Indonesia nggak begitu banyak punya uang. Begitu punya uang seharusnya menjadi afiah tapi justru menjadi musibah. Tak ceritain dia. ya kamu hari ini merasa ada yang susah, utangnya lalu mas-mas dan sebagainya. Bohong dia tekon. Dia melu guyu. Biasanya sebabnya abang biasa. Sing hijau ijo insyaallah. Oh, weh parah. Jadi supaya kemudian kalian benar memanage harta gaji yang kamu terima saya kasih tahu. Besok itu begitu masuk hari kiamat, hari hisab. Allah mengatakan kepada malaikat, uh subha kamu hisab dia." Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Kira-kira menurut kalian yang dihisab pertama kali ahlul musibah atau ahlul afiyah? Musibah. Afiyah apa musibah? Musibah. Musibah. Ahli musibah ini dipanggil oleh malaikat. Hei, eh, wong kiri, rene. Oke. Okay. Kacamatanya copot. Moh. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata aku? Bola, dipakai gede ya tak kosong kosongnya ya. Nah, kocok-kocok tak copot, kamu nanti akan ada permintaan selanjutnya. Belangkon copot. Katok copot. Apanya dicopot? Lo pas kotakin pakai dukung tak copot. Saya ketok, eh, iki iya, nyemlunge mung 1000 sapa? Sing satu 100 sapa kok ketok. Iya, kula mau dolar ngomong sak pondok kali mang dolar ya apa? Iya, delok munyuk di kebun binatang 100.000. Delok kiai menang dolar. Kowe ora kiai napa munyuk? Awakmu lho ngajeni kiai apa munyuk? Sengit tak ternyata harta itu bisa menyelamatkan kita kalau kemudian kita bisa memanfaatkannya dengan cara yang baik. Orang-orang yang hanya menumpuk-numpuk harta ini orang-orang yang buat masalah dalam kehidupannya. Makanya mau saya mau kasih gambaran ini loh ahlul musibah sama ahlul afiah. Mudah-mudahan kalau oh, kita di dunia menjadi ahlul afiah, tidak menjadi ahlul musibah di akhirat. Amin. Amin. Tapi kalau hari ini kita di dunia sebagai ahlul musibah, mudah-mudahan menjadi ahlul afiah di akhirat. Amin. Kalau mangan ya oleh monggo. Yo ngalah. Pengajian karo badok. Ayo kan kamu itu ada di belek. Kalian tahu kenapa kambing itu mulutnya tidak sakti? Karena kebanyakan makan. Beda dengan ular. Ular tuh mulutnya sakti kenapa? Karena jarang makan. Uang makan sehari puasa satu bulan. Maka Allah ngasih senjata kepada ular namanya upas bisa. Maka kalau kalian digigit ular sama digigit kambing itu lebih bahaya mana? ular, tidak akan wedus, paling kok bekas untuk oh, dong. Kamu gak ada bisanya. Tapi kalau ada kambing disebut ular pedusnya mati. Ada pitik disebut ular mati ada TKW di sebelum bisa betul TKW di sebelum Mangga dibonasingaken ku tali ku. PD nyesel. Tak delok tak begitu makan tak delok ini ngerti wong Jawa ki duwe undang-undang ngamal yen ra ngemil ngono. ngaji ra nguntal ngantuk. Artinya kalau pengajian pasti acaranya ada dua acara inti dan acara untung. Dengan kehidupannya pengajian ini loh. dihisap sangatlah cepat. Kemudian malaikat bilang sama Allah, Tuhan, wes rampung. Heh, kok cepet men? Ya. Kenapa dia cepat? Karena di ahli musibah. Siapa itu ahli musibah yang di dunianya banyak diuji oleh Allah? Utang dimakan yang gonggong dilarang dibayar lalu lunas bergong utang yang ning rentenir. Oh oh, musibah. Wong tuane lara-laranan anaknya yang dilalah lorong bojone dikirimi duit malah nggih pengalaman dong e, tiba meneh coba kebayang nggak di video seperti apa ya Allah sabar sabar saya itu kalau bidonya jatuh saya langsung ngurus dodo. Dodone bodone. Bojoku ya Allah. Sabar. Sabar niku mboten wonten watese, soalnya sing diwates mung kula. Ben kediri ya ana dhewe wates. Oh, kita juga ada. Saya besok tanggal 1 September pengajian di rumahnya Cak Percil tahu lagunya Cak Percil yang sering uh, saya dan Cak Percil nyanyikan itu kan satu Sun sendore semiki Mas Yota Udan Jeroan Kan orang yang ngaji nggak pakai guru lagu itu sebenarnya. Nah, karena saya sering komunikasi dengan Cak Percil itu akhirnya jadi lagu itu. Jadi oh no, lagu-lagu itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang alu musibah ini mohon maaf di dunia serba kekurangan. Nelala dari TKI bertahun-tahun ya berat cukup-cukup. Balik menanti kok alasan ngurusi pengajian. Wong iki teko wong iki. Yo ning dhuwur panggung. Wong iki yo ya lemu. Cipoke yo ya ijo. Wong iki yo ya biyu itu. Alasane ngurusi pengajian padahal nek bosan bosen delok ini ya. Orang-orang seperti ini yang banyak mendapatkan kedukaan dari Allah justru kemudian di hari kiamat untuk dimuliakan sama Allah. Begitu dia dihisap secara cepat, Allah mengatakan kepada mereka, malaikat, tuhum salasan." Berikan kepada dia tiga hal. Satu, apa? Afiah karena di dunia dia tidak mendapatkan kebaikan apapun, berikan kebaikan-kebaikan itu di akhirat. Kemudian yang kedua apa? Jaza, balasan apa? Tidak ada balasan orang seperti ini kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian sering dengar orang yang nggak punya itu masuk surganya lebih dahulu daripada orang kaya. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Baca. Jadi sing kere kuwi mlebu surga, wis kelan-kelon odas atus kromas-kramas. Sing sudah ngantri. Ngantri. Yang ketiga apa? Manzilah. Manzilah itu apa? Surga yang sangat tinggi. Kedudukan dia di surga yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini al musibah. Yang kedua, panggil ahlul afiah. Begitu ahlul afiyah datang di hadapan malaikat, dia tidak langsung dihisap, tapi matanya melihat orang yang ahlul musibah berada di surganya Allah. Deloke padha karo mbak-mbak mangan jomplong konangan mau. Begitu dia begini, wow. Orang ini tanya sama malaikat, mereka siapa wahai malaikat? Itulah ahlul musibah sebuah kekurangan, tapi mereka bersabar. Diuji oleh Allah, tapi mereka tidak marah-marah. Diuji oleh Allah, mereka mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Maka mereka mendapatkan itu. Apa kata ahlul afiyah? Wahai malaikat, kembalikan aku ke dunia. Kasih aku ujian seperti mereka. Bila perlu potong-potong kulitku, hancurkan tulangku, supaya aku bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu. Ini yang ngomong siapa? Orang yang di dunia serba kecukupan. Opo-opo dilalah ono toh. Pas arep mangan ono toh. Atau arep tuku mobil ono duit. Arep kelon ono ujo. Itu, itu arpe jajan ono, arpe nambah rumah ono. Orang-orang yang sering diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Makanya saya pengen begini, Anda hari ini dititipi uang oleh Allah ketika kerja di TK, menjadi TKI di Hong Kong, menjadi pahlawan devisa bagi negara. Jangan sampai kemudian uangmu menjadi musibah, tapi harus bisa menjadi afiah. Karena pada akhirnya apa? Lagi delak-delak dok, standar uremu hari ini jauh lebih indah daripada teman-temanmu di desa. Hari ini kamu punya gaji 8, 10, 15 juta. Sementara yang di Indonesia mohon maaf. Coba yang di Jogja itu kalian tahu upah minimum provinsi berapa? Hanya 1 juta 900. juta paling ya. Bayang no. Duit sejuta sangat ngaku sih kan Mbak yang eh, bayangin langsung. <laughs> Kalian di sini modis-modis, pakaiannya macam-macam, bermerek. Allah biar kau desa mau udah empat nomor papat. Saya ini masih sama gawe gambar alis yang kayak buntut kalau jengking. Bahkan ada berita itu dari Taiwan ada TKI Taiwan ke Singapura merasa pesek hidupnya dioperasi, disuntik solikin, Oh, istri saya pesek, saya bangga. Orang pesek ini insya Allah panjang umur. Ampunan ini mirip. Pas mancing-mancing cepat mati gitu. ada kata. Marbekane boros. Kok gak pilek mesti pilih gede-gede. Terus rasa kakang di tabung ditabung. suruh untuk merongos pasangi kawat. Yo. Ingat merongos itu adalah minjem yang tertunda. Jadikan kamu sebagai afiat maksimalkan untuk orang tuamu, maksimalkan untuk anak-anakmu, maksimalkan untuk agamamu. Maka mohon maaf, kita itu orang Indonesia dikasih teori terima kasih. Barang terima, kembali saya kasih. Maka ingat, sebelum kemudian nanti kalian keluarkan kotak infak untuk untuk untuk, untuk kalian. Saya kasih begini, saya ada cerita atau orang kaya raya mati empat bulan diponis mati gara-gara kanker. Begitu di diponis mati dia galau Karena khawatir di alam kubur tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir Akhirnya diumumkan Barang siapa mau menemani saya di alam kubur 40 hari Akan saya kasih harta saya 50% Ini istrinya 4 Ayo sobat wani? gak ada yang berani. Sampai akhirnya tukang tebang kayu di hutan mendengar. Istrinya bilang, Beb, itu loh ada pengumuman. Tukang kayu, Beb. Ya, yang penting lah daripada buaya mentang-mentang ning Hongkong gawe ning ngaji begitu mulih ning Blitar api. Assalamualaikum Umi. ini iya, api. Oh. Umi sedang apa? Delongok api Di hari yang ditentukan betul orang ini mati. Akhirnya tukang tebang kayu datang. Orang wakmu orang. Orang ini mati. Begitu mati, tukang tebang kayunya datang bawa kampak. Bawa kampak. Kamu ngapain? sesuai dengan janji almarhum kalau menemani dia di alam kubur 40 hari maka saya akan mendapatkan hartanya 50% akhirnya dipendem kubur duduk di samping almarhum akhirnya apa sesuai yang dijanjikan Rasulullah orang yang mati datang sama malaikat pun karena set datang yang ditanya ternyata bukan yang mati tapi tukang tebal Assalamualaikum Waalaikumsalam Kowe sama Mungkar nakir Wah Oh, wis kan di kampung dasi mungkar nakir bang. Langsung ini, kan. Langsung wah. Oh. Akhirnya ditanya, kamu siapa? Saya tukang tebang kayu. Di sini ngapain? Nunggu jenazah almarhum. Tujuanku apa? Saya mau dikasih hartanya 50 persen. Hari kedua malaikatnya datang. Yang kamu bawa itu apa? Kampak. Untuk apa? Ini alat saya untuk cari kayu di hutan. Untuk apa? Untuk menafkahi anak istri saya. Kainnya dijual di mana? Di pasar. Untuk beli apa? Untuk nafkah anak istri. Hari ketiga datang. Yang ditanya hari ketiga sampai hari ke-40 kampak. Pak berarti satu-satunya kampak yang dia miliki. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah sampai hari ke-40 kampakmu jumlah piro setunggal malaikat. Wes to bendino takon kompak kampak. Di hari ke-40 dibongkar. Orang ini keluar dari alam kubur. Dan keluarga almarhum sudah berada di atas kuburan membawa 50% harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Tapi apa yang terjadi? Tukang kampak ini lari Ditanya sama keluarga, Mas jangan lari ini harta bagianmu aku mau. Lah apa Mas? jangan kan saya punya harta sebanyak itu, hanya gara-gara punya kampak satu 40 hari saya bertanya mungkin karena bawa bakal kampak. Eh, PKI, eh, rumah no. apa mana sebulan bayarmu 10 juta, 12 juta, hati-hati, tak onik piro. Tapi khusus Bu Nuris karena ketua panitia saya kasih tahu supaya nggak ditanya mungkin akhir. sesuai kan kapan panik ijo. Berapa kata takone mungkin akhir soalnya piro lontong. Orang takoni awakmu ya, langsung diuntal karo mereka. Paling malaikatnya batin lontong kok gede meni. saya Maka kalau kalian tidak mau ditanya, oh seperti malaikat seperti tukang kampak ini. Ayo. Ini dumet mau piro sini. Alasannya rong gajian. Jadi kata kok lah dompetmu ki ono satu dolar, ono 50 dolar, ono 100 dolar. Nanti ada kota infak ngubeng. Kira-kira sing mau cemplungin 1 dolar apa 100 dolar? Eh? 1 dolar. Kanco. Ternyata lagi kalau nampak. Ternyata orang wedi. Kalau cerita kamu, mau mendasar. dolar oh, ngono nantang-nantang nyopot kacamata ingat yen wis mati bondo ra melu bojoan alasane loro anak bojo rata undungo sing ning kubur padha tangisan anak bujur rebutan warisan salat habibillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah menulis Hah? Eh, silakan mbon, aku pengen delok kaya kampak apa ora. Kok arep iki Pak, nek kacamata Ini bukan karo mataku iki ya, apa? ngomongin aku muncul lagi mataku lu eh? tak buka 100 dolar lo ya 100 dolar Kau penulis Indungo, Nakai selawat hasbi robi Ini selawat yang paling ngampuh Membayar utang Hasbi Rabbi Jalallah. Ayo, udah ke sana. Saya tak minum dulu.